Surah An-Nas Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul birabbin nas Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas Raja manusia. إله الناس Sembahan manusia, من شر الوسواس الخناس dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, الذي يوسوس في صدور الناس yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, من الجنة والناس dari golongan jin dan manusia.